Sing penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi masjid ini sangat penting. Sangat penting, luar biasa. Dan di mana-mana masjid berdiri. Saya sama Kiai Kanjeng keliling Belanda itu salah satu eh, beberapa masjid yang kami datangi itu adalah masjid yang masih berbentuk berbentuk sinagog. Tapi kini kita sembayang ngarpegi ono lambang-lambang Yahudi ya loh isi urung dicopot ya loh Dilalah lambang Yahudi iki ya Jawa gitu loh. Jadi Yahudi itu nek Anda sholat di masjid sinagog itu ukir-ukirannya ukiran Jeporo. Iki jane wong Yahudi iki sopo tak pikir-pikir. Terus saya saya kan berteman akar dengan pimpinan Yahudi Eropa si Sutendorf itu, itu sininya kok pecinya itu peci Yahudinya itu ukir-ukirannya Jawa Utara. Jadi kae ketoke pancen karena turunan Nabi ya, Ishak. Berarti turunan Nabi Ibrahim. Mongko Nabi Ibrahim putune wong Jawa gitu loh. Ketoke ngono kita kira. Nah, mergo nek wong Jawa iki laire saka Nabi Nuh biyen. Saka Jafet sak pengisor. Gitu. Nek iki nek dibantah ya ora iso, dibenerke ya ora iso. Ning pokoke kudu kok pikir iki aja aja njur kabeh kudu Arab, jare sapa kabeh kudu Arab. Nek Gusti Allah ngongkon Arab ya Arab, Gusti Allah ngongkon ora Arab ya ora Arab, ora mesti, ora padha gitu loh. Wong Arab sing ndi kuwi ya ora cetok. Gitu loh. Saya saya mohon maaf karena saya ganggu banyak hal dalam pikiran Anda. Supaya apa? Supaya kita ini punya kecenderungan untuk memperluas diri. Ojo disidik nyalahke, nyalahke, nyalahke sidik ngamke gitu loh. Dan nek ke wong ke wong ya rasa nesu ngono lho Bu. Ya Bu ya. Aku nek ke wong ya langsung tak parani matur nuwun ning seneng telat ngerti ngertine aku kafir lagi ngerti saiki. Wis ket mbiyen aku iki ngono kuwi aku telat jenengan iku wah jan wis. Ora apa-apa di ana iki kafir yo ya dadi kafir ngono Eh? Ora no. Kue kafir pora kafir Gusti Allah dewan jurine kok. Kan begitu. Jadi nggak apa-apa dijelek-jelek dan semua nabi semua rasul itu orang no saya ngaku muslim aku ini seorang soleh ono wong ngono saudara-saudara saya sebagai ustadz yang soleh ono ustadz ngono ono entuk ustadz ngono saya sebagai seorang muslim yang penuh amal soleh di dalam hidup saya entuk ngomong ngono yang ada adalah semua nabi dan rasul selalu menyebut dirinya zalim. Robbana ya Robbana Zolamna anfusana Wa ilam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin Doa Nabi Adam sesungguhnya aku mendolimi diri kami diriku sendiri kan gitu bu Nabi Yunus yang ngono bareng wis putus asa ngene ngene ngene karo Gusti Allah dilebokke guwa sing jenenge wetengi Pak eh wetengi terus pengap di situ terus beliau berwirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin dadi utang mokeh wiritan kuwi wae apa meneh to kan itu kan itu kan pengap toh utang mokeh rak pengap harus wiritane kuwi wae perkara tetep ora iso nyaurutan ya ya ora apa-apa wiritan terus. Wong kowe iki istighosa ping bola-bali ya urung karuan kabul lah ya arep potonganmu kaya ngono kuwi ya. Kabul dan tidak kabul terserah Allah kan. Rumusnya terserah Allah. Allah tuh mau ngasih fadilah ke siapa ke siapa monggo. Nganut kita. Ono wong jane ora potongan malah dikei rezeki oke banget ngono kae kene iki wis salat, wis wis sembarang ning alot ekonomi ya to Mas. Ya ora apa-apa terserah Allah kok repot. Kekayaan adalah keridhaan kepada Allah. Itu yang terkaya. Orang yang terkaya adalah orang yang ikhlas kepada apapun saja yang dikehendaki Allah atas dirinya. Itulah kekayaan yang sejati. Ngono kuwi. Kuwi kuwi dinggo wong melarat kudu diomongke ngono kuwi. <laughs> jenesu ya, jenesu ya. Gitu Bapak sekalian. Uh, ada yang mau tanya, tanya jawab nggak ini? Bangun aku ngomel terus kayak yang sing ora karu-karuan. Karepku serius pengajian pakai teori-teori ini jangan yo Wong ning ati atimu dhewe ya Quran, pikiranmu ki ya Quran. Quran kan ada tiga macam toh, ada Quran alam semesta fil afak, Quran dirimu sendiri wa fi anfusikum, terus baru Quran yang disebut Bapak Ketua Majelis Ulama yaitu Quran lafat-lafat Allah, karya Allah, redakturnya juga Allah. Ngerti toh? Jadi Quran itu idenya Allah, redaksinya Allah, penulisnya Allah. Jadi pencipta kalimatnya ya Allah langsung. Nek hadis redaksinya Muhammad, kalimatnya Muhammad. Nek hadis Qudsi, idenya Allah, penulisnya Muhammad. Hadis Qudsi kan gitu, ada kerjasama seperti itu. Ah, banyak kitab-kitab lain yang disebut kitab suci padahal cuma rawahu rawahu saja, bukan lafadznya Allah. Tapi tidak perlu kita omongkan lah di sini. Mesake gitu. Ah, ada tanya jawab bu, bapak-bapak. Bid'ah, bid'ah itu pokoknya menurut saya, kalau Pak Kiai nanti melihat saya salah tolong dibenahi. Bid'ah itu menurut saya berlaku dalam ibadah mahdoh. Jadi ada dua macam ibadah, Bu, ibadah mahdoh, ibadah muamalah. Atau ibadah mahdoh itu rukun Islam. Ibadah primer yang Allah suruh. Jadi ibadah mahdoh itu Allah suruh untuk kita lakukan. Kalau ibadah muamalah itu ide kita, untuk mengabdi kepada Allah. Itu bukan itu anjuran Allah salah satunya, tapi itu ide kita kayak selawatan itu ide e, selawatan yang baku itu innallaha malaikatu yusholluna ala nabi perintah Allah, tapi menciptakan syair-syair selawat seperti burda, kasidah janji itu ide manusia. Itu namanya ibadah muamalah. Kalau dilihat Qur'annya, Bu, ayat-ayat mengenai rukun Islam itu atau ibadah mahdoh sekitar tiga setengah persen kalau yang selebihnya 96,5% itu ayat-ayat mengenai ibadah muamalah, bernegara, jadi warga negara, marung ya toh, Malioboro. wes ngerti mana nih Malioboro itu rute? Itu 96,5%. Kalau yang disebut bid'ah itu kan segala sesuatu yang Rasulullah tidak mengajarkan, tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan dan tidak melakukan maka jangan lakukan di dalam wilayah ibadah mahdoh. Jadi sholat ya kudu kaya ya jadi tambah ya jadi kurangi aja bedhi aja mentang-mentang kowe karate banireng jur sembayangi ratri monek mengerong rekaat etan po subuh mengerong rekaat aku nek ora selawi rekaat rat puasa aku aku ah, bid'ah. itu Bu ya. Azan nganggu kibot niku bid'ah. ngimami nganggo biola. Anak ngimami njur trimo SMS ya aku isih bingung. Ana kuwi imam trimo SMS kuwi. Ning Jeddah niku malah kula niku. Eh ora ning ning ning Jeddah niku ning ana masjid ning mall iki jumuhane sing ngimami iki karo trimo SMS iki bingung tenan aku. Ki piye piye ya jan tenan bingung aku. Maliki yaumiddin ya kana budu ya kana stain. Tititititititnya ini deh. Intinya sinatul mustaqim. Aduh mati aku wis. Aku sosok bingung nek karo imam-imam sing ngono kuwi. Jadi selama tiga rakaat sholat maghrib saya tidak ingat Allah sedetik pun. Tapi kelingan Allah imamnya kaya ngono. Meng, lah, lu, lu, lu, lu, lu. Kukur, kukur, lu, kukur, kukur. Jadi aku rakelingan Allah. Saya tidak ingat Allah. Jadi terus saya ketika tahiyat akhir, aku merasa ini seorang anu batal gue ini. Wong aku rakelingan Gusti Allah meng, bingung karo nyalake imame. Terus aku batin, ya Allah, saya mohon izin, saya minta maaf, ini sholat saya kayaknya ndak sah. Jadi setelah ini, setelah saya ikut salam sama beliau ini nanti saya akan pindah musola, terus saya akan wudhu lagi, akan sholat lagi. Nah aku mendekat ke Allah terus Assalamualaikum, Assalamualaikum ini ginjur Saat durungnya aku ngadiki kiai ini sing imam ini menoleh Gusti Allah gak rewel kok Melayu aku mas Wah, roh aku rewel ya. Mate aku melayu wis aku wis. Pun pun pun iki Sunan Kalijogo yang wis. Ah ngono kuwi Mas. Jadi hidup itu begitu luasnya Mas ya. Oke. Okay. mau ngomong apa tuh kok dengan kene mau? Eh? Mahdho muamalah coba bungi jadi Rasulullah kan ranggo peci ta Bu. Ora ceritanya Rasulullah nggo peci nang salon ora tau Rasulullah nang salon. Dadi jenengan nang salon entuk ora? Entuk mergo dudu ibadah mahdha dan tidak melanggar syariat Islam. Masuk potong rambut melanggar syariat Islam. Gitu loh. Gawe parpol, ya ora apa-apa nek jan parpol ki apik, ya ora apa-apa Kanjeng Nabi ora tau gawe parpol, ya ora apa-apa kowe gawe klub bal-balan. PSS, klub Vespa. Apa apa wis ngopo wis? Apa wae? BBM-an ora apa-apa apa ndur Quran jadi bukan Quran mergo sekarang di jadi software di internet ngono kuwi njur nek kuwi dudu Quran nek sing Quran sing mus iku eh, mushaf kuwi Quran itu ya tidak ada bentuknya Quran itu lafat Allah terus ditulis dengan huruf Nah yang kita lihat itu kan tulisan hurufnya bukan Qurannya. Qurannya yang diantarkan oleh huruf itu ngerti ya mas ya? Cetak ya? Jadi beda Quran dengan mushaf. Yang kita pegang, yang kita baca itu mushaf. Kertasnya bikinan Cina, cetakannya biasanya juga Cina. Jadi sing nyetak Quran ini mayoritas bukan orang Islam. Kue yo ya entok menghormati Quran kok bopong ini iki, kok kok sunggi apa itu kuwi. Neng gagasannya aja keliru kuiseng sing kok sunggi itu lafat Allah dudu barangnya kuwi. Nek barange kuwi gawenane Cina. Qurannya adalah yang diantarkan oleh sama dengan puisi itu loh mas. Puisi itu bukan kata-katanya, itu yang diantarkan oleh kata-katanya terus begini. Jadi misalnya ibu dilamar oleh suami dulu dengan mahar emas setengah kilogram umpamanya mergo suge banget ibu ngerampok neng dia ya, orang ngerti ya toh nah apakah emas itu cintanya ataukah dia yang mengantarkan cintanya jadi kan ono bedanya itu saya ngeterke harus ngeterke nah gitu teman sekalian jadi ibadah mahdoh ibadah ma'amalah itu cetok kalau bid'ah itu ada di wilayah ibadah mu eh ibadah mahdoh. Tadi kue dangdutan orang popo angger orang ganggu sopo-sopo orang melanggar syariat Islam. Kue selawatan apa meneh wong kue terus nogar gusti Allah. Sing ora entuk selawatan tidak pada tempatnya, wiritan tidak pada tempatnya. Ngomong bener tapi tidak pada tempatnya. Ono wong loro ning rumah sakit kok parani. Iki ketoke ini gari rong dina kowe iki. Iki penyakitmu soalnya satu dari sepuluh penyakit yang berbahaya di dunia insya Allah ya. Is rong dina siap-siap ya. Ah, itu bener mas, secara medis itu bener. Neng ora ape nek omongke jadi bener kudu ape, ape kudu indah nek iso. Indah ya kudu bener, kudu apik. Jadi teluki kudu gabung dadi siji. Orang entuk indah tok neng ora bener. Jadi ono penari neng purna budaya kuno iki tuku ndok 5000 leboke drem. Nyurduk mlebu drem. Juat, juat, juat, juat. Ndoke pecah kabeh, nyurdeke eh, sulut nang dhuwur neng kene ngene iki. metu drem. Terus tos, tos, tos terus ono sorot lampu berwarna indah luar biasa. Neng, aku kondo kyo jokok balenia baleni ya. Jene kok baleni ku kaya mangan dok burung garuan seminggu pisang ndok kok ida ida Jadi banyak orang melakukan keindahan tapi tidak benar. Banyak orang melakukan kebenaran tidak baik. Ono ibu-ibu ditakoni anak ibu saya dulu umur rong tahun, bu saya dulu dari mana tuh keluarnya? Saya dulu loh waktu lahir itu dari mana? Terus ibunya jujur, suku gini loh, nah, gue. Orang itu bu, butuh ngapusi bu. Nah ibuku biar suka kelek, menunggui, kuwi. Ojo jujur. Jadi kebohongan itu pada saatnya penting. Iya penting kebohongan itu ana wong loro insya Allah insya Allah ya insya Allah Allahumma yasfi Allahumma yasfi insya Allah segera beres ngono. Jane wis ora arep mati kuwi. Ini miturut hitungan kedokteran ya Joko omong ke, Nah, urip ki ombo nukui Nur kholis Majid ngerti? Itu ketika mau meninggal itu ada orang alim datang tiga orang pakai putih-putih terus ngomong ini Cak Nur sakit ini duduk malaikat Cak Solo. Cak Nur ini memang harus bertobat. Ngono ya? Cak Nur itu dosanya sama Allah banyak sekali, harus taubatan nasuka baru bisa sembuh. Nek kue sing loro kok apa kue ngomong ngono gue? Tak tendang nek aku. Gitu loh. Yo yo jo ngomong ngono tah ono iki mbok nganggo kemanusiaan lah. Mosok iki iki dosa mau kokean iki. Ya tau, angel tau nafas saiki ya tau. Ah ya tau ya ati dosa mau kei. Mosok ngomong ngono kowe. Yo nganggo hati dong, tidak semua kan ada aurat. Banyak ekspresi dan kalimat yang sifatnya aurat. Artinya orang jur kok omong ke kabe ora. Aku iki ngomong bebas kaya ngene iki wis tak ukur kok. Aku hanya ngomong sing kira-kira kowe ora iso nyalahke ngono kok. kowe ora setuju ning tak gawe wis kadung guyu. Ya wis kadung guyu arep bantah ra iso. Nek seneng aja lebay, nek ora seneng aja lebay. Umatan wasaton, khairul umuri ausatuha. Maka Anda saya mohon dengan sangat memberi menciptakan infrastruktur yang sebaik-baiknya di kalangan rakyat. Jadilah manusia yang muslim benar, jadilah rakyat yang benar-benar rakyat. Berbuatlah sebaik-baiknya, setangguh-tangguhnya mentalmu dan seterusnya supaya anda mendapat pemimpin yang sejati. Nek itu yang ini tok, ya rakyat ya pemimpinnya ya ming yang ini tok. Kalau melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah dalam dalam lingkup rukun Islam itu namanya bid'ah. Salat ojo kok tambah ojo kok kurangi ojo kok rubah, lunga kaji ya ngono kae, Sholat yo ngono kae kan gitu nek di luar ibadah mahdoh atau dalam wilayah ibadah muamalah Asal orang langgar syariat rapopo. Kanjeng Nabi randui akun Twitter kue Twitteran rapopo. Kanjeng Nabi ratau tau kupuluan tak yai kupuluan rapopo. Kanjeng Nabi ratau sarungan mergorung ngono pabrik sarung zaman semono. kue sarungan yo rapopo. Kanjeng Nabi ratau nunggang motor, ora tau nunggang pesawat, ora tau wukeh banget sing ratau tau ning ora popo apa kok lakoni angger orang langgar syariat wi ora bid'ah Selawatan ya Kanjeng Nabi ra selawatan maksud dek nyelawati awake dhewe. Salatullah, salam ya ora penak. Duting-duting awake. Allah toha Rasulillah ya ora penak maksud Kanjeng Nabi selawatan nang awake dhewe. Kuwi yo ya aneh kuwi Sing selawatan iki dan selawat itu bukan ibadah mahdhah, selawat itu kreativitas. Gitu ya, kreativitas kita menjunjung Allah, menjunjung Rasulullah, kok lakoni monggo ora kok lakoni monggo sepanjang yang dalam sholat harus kita baca jadi kita harus tersamuh satu sama lain ya jadi beliau kita bebaskan seandainya anytime waduh anytime you understand ten you understand ten jawab ten kalau beliau-beliau harus kembali karena tugasnya banyak dan seterusnya kita kita doakan bersama-sama. Kalau masih ada sesuatu yang akan ditanyakan kepada Pak Bupati sama Pak Ketua Majelis Ulama, saya beri waktu. Saya cuman ingin menghindar dari meralat aku jadi arani terus Sunan Kalijogo. Kuwi gue aku gue ciloko. Kue masalahnya pandan kiai Kiai ageng Pandan, pandanaran Semarang itu melbu Islam mergondelok delok Sunan Kalijogo ki ngerubah wedi tadi beras. Aku nek dur nggo teko nang aku nggo wedi oke banget. Apa iki wedi? Ah, Diberaske cak ngono kae. Ora wes aku. Terkiai beling tuh, itu itu bukan saya yang ngomong, saya tidak beling, Pak. Aku iki tenanan ya, urip tenanan ya, wah jan. Nek pikiran beling iya, karena pikiran harus menguak, harus berijtihad terus-menerus. Tapi kalau akhlak saya tidak meling Pak, insya Allah Pak. Jadi di, kita ini ditipu teman-teman sekalian oleh banyak padatan-padatan aliran ono sing Islam liberal ono sing moderat Gue aja percaya gue. wong urip ki ono balunge sing atos nek atos ki mesti radikal mesti revolusioner ono Dagingnya sing empuk maka dia moderat ono cairan, nek jari kanjeng nabi badan manusia terdiri dari sepertiga padat sepertiga cair sepertiga udara kosong kan gitu kan jari kanjeng nabi jadi kowe iki ya kudu radikal pas radikal pas kudu radikal kudu radikal nek pas kudune moderat kudu kowe kudu iso moderat misalnya rabi kuwi radikal dari sekian wedok wong wedok kowe njupuk ping siji radikal to kuwi radikal revolusioner mengambil hanya satu kan radikal itu kudu revolusioner pas kuwi gitu loh nah nek wis dadi bojo kue kudu konservatif dadi bojo liberal ya ora iso nek pas dadi mahasiswa liberal tapi nek wis duwe bojo konservatif ya memang biar para konservatif kecuali wong lanang saiki oke sing ning jero omah konservatif ning jaba liberal kan itu kan nah iki monggo nek arep pilih ngono kuwi gitu. itu teman-teman sekalian jadi saya bukan siapa-siapa nek arep ngomong ke Sunan Kalijogo kapan-kapan Pak kita diskusi lagi di sini mengenai Sunan Kalijogo karena saya berteman baik sama beliau loh iki serius murid-muridnya Sunan Kalijaga menjadi anak asuh saya di banyak tempat sekarang ono sing marekke wong ono sing nyembuhke wong ono sing mulang wong macam-macam Anda pikir Sunan Kalijaga mati piye gitu to karepmu ki rumangsamu Kanjeng Nabi mati ngono apa mati ku urip itu menuju akhirul awal begitu kowe pindah nang sing jenenge mati kowe menempuh awalul akhir Kan begitu, mati kira ono wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwatan. Aja rumangsamu wong sing gugur di jalanku itu mati ora balhum akhirnya indallah apa terus ya nah, soalnya aku apal njur nih kalau ketua majelis ulama apa? itu ya aku aneh lagi iki. ya aku iki ler apal iki kan hikmahnya tinggi ta. Nek apal njur ya kapan-kapan aku iso digenteni Cak Nun ketua majelis ulama ya ora penak ta aku ya. Gusti Allah ora ngono aku iki ya. Ada orang kafir Pak 89 tahun umurnya belum pernah ngakui Allah Terus dia sakit, dia nyembah berhala Terus dia sakit, dan keadaan sudah sakit bener terus dia bilang sama berak aku itu nyembah kue walong puluh sama tahun bu aku dimarek ke uh, reco tiga nek ngono meneng kaya ngono kaya recone akhirnya kue naik ora gelem marek ke aku enggak aku sambat nang sing jari Allah Allah kaya lo, awas kue terus malaikat Jibril tersinggung ya Allah ini ada hambamu yang laknat dia menyembah berhala terus dia minta kesembuhan kepada berhala tidak disembuhkan terus dia menyindir kamu Katanya kalau berhala tidak mau menyembuhkan aku, nanti aku minta sama yang katanya yang namanya Allah Allah itu. Masa Allah dibilang yang katanya Allah Allah itu. Saya tersinggung sebagai uh, komandan batalion malaikat. Menunggal. Ya. Terus Gusti Allah mesem ngapa tuh to bril kowe nesu. Ah niku ngenyek niku. Ya ora kono kowe bali rono Bali pripun? di eh, ke wong iku wis umur 89 tahun masa ke kaya ngono ora ana sing disembuhkan sana. Loh, wong dia mengejek sampean gitu, menjelek panjenengan, dia mengejek Allah kok saya disuruh menyembuhkan, terus Allah ngendika ngeten. lanjutnya orang ora tak marekke njur aku karo recone iki opo, <laughs> Iya ta, Anyo padha karo recone, recone ya ora marekke aku ya ora padha wae. Aku iki Allah Subhanahu wa taala. Eh. Nyun sewu ya, supaya Anda akrab sama Allah, supaya Anda akrab sama Al-Qur'an. Cuman syariatnya, pager-pagernya, birokrasi dan apa namanya, aturan-aturannya taren sama beliau, tanya sama beliau. Sebab tadi itu ada sedikit kekeliruan menurut beliau. Tujuannya dudu aku sing pas mojo. Padahal aku mojo ya ming padha karo kuwi mau, Pak. Ya. Neng Gusti Allah iki karo aku sayang. Pas sing kira-kira kleru, aku iki ora dikongkon. Ya sing dikongkon wong Madura. Nek wong Madura jan ngono kuwi. Ya, mesti tinggal plekut doang. Asale nah, wong Madura iso karo Gusti Allah ya ngono kuwi. Golek nelayan Madura Pak Bupati. Nelayan Madura wis nganti surup magrib ya ora entuk-entuk iwak. Njur ngene iki. Katanya Rahman Rahim. Wani lho karo Gusti Allah ngono kuwi. Cari sampean Rahman Rohim masuk sampai surup tidak dapat ikan satu juga. Kasih lima lah ya Allah. Untuk saya, istri saya sama anak saya tiga, lima aja. Allah maha pengasih lah, lagi yang langsung ada lima ikan mencolot ke dalam ke dalam perahunya. Ini meneh lima beneran. Yo ya sepuluh lah, lima las lah gitu coba mau Madura sing wani ngono kuwi Mas Gusti Allah ditagih dagangane ora payu jari Rahman Rahim ora payu dagangan kundi ngono kan wis nah, piye kuwi kuwi ora meniru Madura ya kuwi ya wis akhirnya karo Gusti Allah diuji karena di, diujo karena lima beneran ya sepuluh lah gitu kan akhirnya dikei oke banget iwak mencolok kebak perahu nih diseret ke pantai begitu sampai di pantai sambil malu-malu sama Allah dia terus lihat ada asap di kejauhan membubung ada api yang membakar sebuah rumah beberapa rumah di kampung dan dia tahu itu kan desa saya melayu deh begitu melayu untuk 100 meter ono wong melayu berame-rame cak rumah sampean yang terbakar rumah sampean cepet sampean pulang deh orang jur melayu Bali ini meneh deh ngadep meneh masalah di laut kenapa dibawa bawa ke darat aku wong Madura gue coba medeni tau gue? wah wes Aku nak cerita Madura isal jangan nganti jam 4 so oke banget aku. Madura karo kakak oi rawat di karo RPK rawat di karo kopasus rawat di kerengan tau yang pasar tak itu kakak itu. Kakak Jangan bertengkar sama dia. tak kena ngono dia jawab. Saya tidak takut sama Kobasus, Saya tidak takut sama apa? oh Saya tidak takut sama marinir. Yang penting bukan abri. <laughs> Ngawur ya Madura Wes, wes, wes, wes. Nih ya kalah kabeh wong sak Indonesia nek sewang wong Madura. Final bal-balan PSSI melbu Senayan ora bayar maju anggota pak anggota pak menutup. barang wis tekan jero ada pintu yang ketiga gabungan to tentara untuk ngecek tiket anggota pak bentar anggota apa anggota KUD pak <laughs> ah, suntai ya. ngene kok Sunan Kalijaga iki piye ae kene iki ming dulure Marwata ya Ya saya kasih satu undang, dulu deh. Pak Bupati anytime beli panjenengan ndak apa-apa mau pulang tapi kalau di sini kita semua gembira, ndak ada yang nanya berarti ndak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di Sleman sini ya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya pernah Pak nemenin Pak di Kerawang ya. Kerawang ya. Saya sama Pak Bupati di buandem Sandat Mas Kokono Mas. Deyel. Akhirnya Iki Kia Kanjeng mencolot nang bocah iki bukan untuk marah, sebab iki wani bandem sandal nang bupati ya mesti mesti tidak tidak iki karo pengaman atau karo polisi sebelum diapa-apain sama polisi Kia Kanjeng mencolot rono mubeng melindungi anak itu. Loh, iki rong tekan kono si jine meneh Mas Sandali bandem ke meneh. aki wong edan iki. Kuwi ning Kerawang kuwi, tahu tahun piro kae? Dah akhirnya kita lindungi teman Kiai Kanjeng membawa itu terus diomongkan baik-baik, diproses baik-baik daripada diantemin yang jalan. Itu loh. Jadi karena di sini tidak ada masalah Pak, jadi insya Allah ini berarti sudah tidak ada masalah. Ini tidak ada gua kafi, tidak ada luar kafi. Di sini sudah tidak ada urusan kafi. Sleman sini. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jalan lainnya segera selesai. Soalnya itu waktu angel tenan saya Pak. Amin ya rabbal alamin. Angel tenan gitu gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan Sleman juga berkembang kotanya, ibu kotanya ya. Supaya bisa berkembang dan karena Sleman ini terkaya dibanding yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita karena sudah telanjur ada pembicaraan mengenai Ashabul Kahfi, terus mengenai Sunan Kalijogo, kita harus bisa menemukan garisnya. Moga-moga ning Indonesia iki ora perlu ana ashabul kahfi, ora perlu ana gua kahfi. Artinya urip ini baik-baik sehingga orang tidak perlu bersembunyi. Orang tidak perlu melarikan diri membuat skoci-skoci atau melakukan alienasi supaya tidak terkontaminasi oleh keadaan yang mainstream. Mudah-mudahan Sleman juga tidak ada masalah seperti itu sehingga tidak perlu ada gua kafi di Sleman. Di secara nasional masih butuh banyak gua-gua kafi. Sebenarnya sejak lama kalau ngomong Sunan Kalijogo yang beliau ciptakan adalah jangan sampai menjaga jangan sampai ada gua kafi supaya ora perlu ana wong sing wedi, ora perlu ana sing melarikan diri gitu loh. Selama ini Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan gitu ya. Itu cuma 15% dari tugas beliau. Tugas utama beliau itu justru adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Jadi yang mengatur peralihan transformasi dari Mojopahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, kemudian yang dia agak lolos itu dari Pajang ke yang dia agak sudah terlalu sepuh itu dari Pajang ke Mataram. Jadi kalau memang Sunan Kalijogo harus ada sekarang, harap diketahui bahwa Sunan Kalijogo peran utamanya itu adalah peran penataan politik. Karena Mojopahit itu dulu kan Hindu Buddha, jadi siji. Terus mergono lumpur di daerah Mojokerto, daerah di desa Canggu sumbernya, ekonomi Mojopahit hancur, maka Sunan Kalijogo disuruh di, disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan Bedol Negoro dari Trawulan ke Gelagahwangi. Wangi itu daerah Demak sekarang. Yang diajak adalah salah satu juniornya namanya Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus ini bapaknya yaitu Sunan Kudus dibunuh oleh pangapnya atau panglima perangnya Mojopahit. Tapi justru datang ke Mojopahit Sunan Kudus ini disuruh Sunan Kalijogo untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan bapak saya dibunuh asalkan kita bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat maka terjadi bedol desa dan seterusnya. Jadi nek Arab mempelajari Sunan Kalijogo ayo tenanan, itu maksud saya saya Arab ora Arab cerita dawa. Yang harus Anda perhatikan ketika keraton melansing mushaf keraton ya dua tahun yang lalu apa setahun yang lalu setahun yang lalu lah kira-kira itu datang raja-raja dan sultan-sultan harap anda tahu ya di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan masih banyak loh mas. Ya. Dan ada yang dihimpun oleh Keraton Solo, ada yang dihimpun oleh Keraton Jogja. Waktu itu yang dihimpun Keraton Jogja berkumpul di sana dan karena saya sama Kiai Kanjeng harus ada di acara itu, saya nekat menyatakan sambil mushaf keraton ini diresmikan, kita menyatakan bahwa mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok Kanjeng Ngarso Dalem piye kira-kira reaksi ini sepuluh rapopo ya sip neng berarti pernyataan panembahan wis bener iki loh kok sunan kali kok kok nyadar gitu lo posek sik to kue ojo nusus kue ojo ojo ojo ngenyek sih. jadi dari Hindu Buddha kekuasaan politik beralih ke Wali Songo jadi dari setting Hindu-Buddha beralih ke setting Islam. Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah dari Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, ganti spiritualitas Nyai Roro Kidul dan Raja Jawa Solo Jogja sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang itu masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Ini kita harus serius mas 2014 ini kalau terjadi biasa-biasa saja seperti kemarin terus tidak ada perubahan apa-apa masaknya anakmu, masaknya adik-adikmu sok-sok Harus ada perubahan yang mendasar Tidak bisa diteruskan seperti ini Meskipun keadaan kayak apapun di Indonesia Asal komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil kayak ini Maka sesungguhnya kedepannya juga tetap tidak ada masalah ah wahyu Allah yang diturunkan melalui mereka Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaznya ini betul-betul dari Allah, sakral betul. Tidak boleh ada apa namanya penyimpangan-penyimpangan. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang pernah malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah disampaikan kepada uh, sahabat-sahabatnya dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita alhamdulillah sumber dari segala sumber kehidupan hudal linas nah cara bacanya pun cara baca pun harus sesuai dengan ilmu-ilmunya diantaranya adalah ilmu tajwid dan ilmu makharijul huruf kalau kita menyimpangkan sedikit saja itu nanti kita ter berbeda dengan dulu Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat itu kita harus hati-hati. Nah ini saya tadi sampaikan baca alif lam juga alif lam. Tadi zalikal kita bula reba ada dua titik tiga sebenarnya di situ. Titik tiga pertama, titik ketiga kedua harus salah satu berhenti. Tidak boleh terus. Ini ini karena Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la fi Berhenti di situ. Atau Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fi Hudalil lil Ada salah satu berhenti. Ini Rasulullah dari situ Jadi tidak boleh ada Walaupun lagu kayak apapun bebas boleh. Tapi ada rambu-rambu, ada yang namanya ilmu makharijil huruf, ilmu tajwid yang harus dipatuhi. Lagu boleh, dangdang gulo juga boleh, kinanti juga boleh, apa juga boleh, asalkan rambu-rambu di dalam membaca itu dipenuhi. Ini tidak apa-apa Pak ya. Nah, nah inilah yang saya sampaikan. Silakan membaca apa saja. Jadi Alhamdulillah ini ada perhatian kepada Al-Quranul Qur'an Karim khairukum man Al Qur'an wa 'allamah sebaik-baiknya kalian adalah orang yang betul-betul selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala man syaghalahu bil Qur'an katanya Rasulullah an dzikri wa mas'alati katanya Rasulullah a'taituhu afdal mimma u'ti as-sa'ilin Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quranul Karim, tidak pernah minta, tidak pernah berzikir kepada Allah, hanya Al-Quranul Karim saja, Allah mengatakan, aku akan memberikan yang paling utama, lebih utama daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon-mohon kepada Allah. Disibukkan oleh al quranul Karim dan alhamdulillah ini juga tadi kita punya perhatian bersama-sama dan Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim yang membawa ajaran agama Islam yang kemudian didakwahkan oleh Pak Cak Nur dan saya terima kasih mudah-mudahan betul-betul Cak Nur ini menjadi penerus dari risalah nabawiyah yang dulu pernah dibawa oleh Rasulullah SAW diwariskan kepada para sahabatnya dan seterusnya sampai pada generasi kita sekarang ini diantaranya adalah Pak Canur mudah-mudahan dibaringi sehat walafiat dalam keadaan terus menerus <laughs> berumur panjang berkah dan manfaat dunia akhirat. Demikian saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tepuk tangan untuk beliau. Jadi kewajiban beliau dan karena kasih sayang beliau maka kita dikasih apa dilekit tajwid makhraj makharijul huruf itu harus benar dan seterusnya dan itulah sebabnya ditata ada kira asab ah itu karena ada dialek yang berbeda-beda makhrajnya aja berbeda-beda nek kue umroh kayak nek ketemu uang Turki aja kaget kap itu diwaca cap jadi Allahu Akbar itu nek uang Turki Allahu Akbar itu salah nek miturut bagunya alif batak itu salah Jadi ada beberapa, mulai kira sahabat itu kan beda antara tujuh dialog. Jadi misalnya ada waduha, no sing ngarani waduhe. Waduhe walaili idza saja iku ana. Nek wong Iran salat ora iso ngomongi salat. As-salatu waz-zakat. Jadi dadi rada Jawa-Jawa sithik kene mergo versi iki turunane wong Jawa. Biyen dadi ning kene beras ya toh tekan Persi yo dadi Brais. Nah, mergo cangkeme wis ora jangkep, tekan Eropa dadi rais bene ilang. Nah, asline beras, yo dadi brais, yo dadi rais ki, kowe ora percaya kowe peneliti, peneliti kono, ya. Terus ini saya supaya ini ki. Maka Rasulullah itu juga memberi rasionalitas dan kemudahan. Jadi Bilal itu ketika disuruh adzan pertama dan menjadi muadzinur rasul ternyata beliau tidak bisa mengucapkan shin dalam Arab ada empat macam s satu tha t dengan s satu s biasa nomor tiga sot antara s dengan h nomor empat shin kalau di wilayah lain nek Jawa duit d karo d wedi karo wedi ya ta nek wedi iki pasir wedi iki takut Naik Arab ono dal ono dot ono do itu ya Pak Yai ya ah, itu beda-beda nek wong Jawa kangelan tenan wong Madura apa meneh wong Madura iki kleru-kleru nek ngomong anak sing nomor loro wetenge loro mergo mangane radiator aku wong Madura Loh kok mangan radiator? Maksud iki mangane radiator. Ning wong Madura nek nyeluk uri ra iso mesti order oh, dadi anakku sing nomor loro wetenge loro mergo mangane ora eh mangane radiator. Ndak ada internet di sana yang ada Ethernet. <laughs> Itu Nah, Pak nuwun Pak Yai kita diperingatkan. Saya kira orang Jawa memiliki dialek sendiri, tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, bukti ada musik apapun di dunia, tapi semua itu puncaknya adalah tilawatul Quran. Ya. Apa sebab ini ngomong musikal loh, ranggon keyakinan tok lagi. Jadi makanya Allah mengatakan wa idza al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pokoknya pas cek Quran ki rungokke aja suara swara ojo ditambahi biola, ojo ditambahi saron, ojo ditambahi opo. apa Ngimami kendangi ojo Rento. Sholat Salat dikendangi wae. ono wong sujud bulang kentak ini bulang kentak ya tempiling wae wong iku. Ya ana kuwi sing nakal-nakal ngono kuwi rumangsane kuwi ana lomba salat kreatif ya ra entuk. Kuwi bid'ah jenenge kuwi sembahyang kok pengen angin angin angin ya kue itu terus tresno karo Jalan allah nek naik. ya naik nek terus naik rasa kok lakoni orang gon bentuk epi pokoknya nek kue naik ki apa wae kok lakoni jadi alasan solat nomor satu itu kalau cinta sama Allah ya beres orang jur bosen solat terus yuk kita bikin lomba kreatif solat kreatif terus silakan mengambil hasanah dari gerakan-gerakan silat gerakan-gerakan kungfu Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah. Tonyo wae raine. Pacul. Ah, itu namanya bid'ah ya Pak ya ya. Itu namanya bid'ah. Kalau Nabi Ismail Sulaiman kan cukup bikin Borobudur, terus dilamar sama Ratu Bulkis yang rumahnya di Wonosobo Timur, terus nanti ada penemuan apa candi di belakang sini dan itu itu itu itu bukan candi utama karena di bawahnya dan di sekitarnya masih sangat banyak bahwa Borobudur itu nanti juga Anda akan ketahui itu cuman kamuflase karena ada candi Borobudur yang sesungguhnya yang strukturnya itu dengan kosmologi dan aras arsullah itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang terbimbing oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu mulane Nabi Sulaiman kiyo satu-satunya nabi sing Gusu gitu. nek liyane iki kan yo ming yo yo mulane saiki terus Sulaiman ono Salaman ono Salam ono Sulaiman jadi desa-desa sekitar sini memang memang ini ini saya bukan mengatakan ini iya, tapi kan kita kan harus terus uh, mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan karena Anda jangan kaget SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid. Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya Sebab kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita. Dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi setelah abad sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih lebih primitif dari kita, padahal padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda, Anda akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika kan gitu. Cuman karena kita telanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai Kanjeng tadi mengeksplorasi musik-musik pencolotan seko Mesir nang Meduro, nang Amerika sapi turute, untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia kan itu dan bangsa itu ya hanya anda kalau orang Amerika bikin musik gini tadi tidak bisa tidak bisa orang Arab yang tidak bisa orang Arab bisanya Arab tok tapi disuruh loncat ke, ke Madura harus angel temen wong Arab nang Madura ya angel temen apa menewa orang Arab kan nyanyi Sunda itu ya angel temen Nah, hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia yang memiliki kemampuan dunia. Nah, Kiai Kanjeng pelan-pelan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tenang aja, kita akan pimpin sebentar lagi. Gitu loh, kita akan pimpin. Dan cara orang Islam memimpin tidak menguasai seperti Amerika. Kita ini rahmatan lil alamin, kita ini mangku itu loh kita pangku mereka semua di dalam kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu larut. Saya jam berapa berakhirnya sami'na wa ata'na kepada Sohibul Bait. Arab dilereni saiki aku ya bali saiki. Arab sak jam meneh saya sami'na wa ata'na mau sampai jam sebelas setengah 12 monggo terserah Anda. Apa yang baik apa akan kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan yang rela ridho birido satu sama lain. Sekarang siapa yang yang pertama akan memulai ulil-ulil tadi? Jadi pada tahun 2008 Kiai Kanjeng diminta oleh kumpulan gereja-gereja protestan, organisasi gereja protestan senegeri Belanda, kita diundang ke sana untuk keliling ke gereja-gereja Kristen Katolik sinagog-sinagog, masjid-masjid maupun tempat-tempat kebatinan karena di Belanda juga banyak pos-pos kebatinan. Terutama orang-orang Jawa yang hidup di Suriname tidak pernah ke Jawa ning ngerti kebatinan. Tur bahasa Jawane wis garis sepotong-sepotong ngono ya. Tur nek wong Jawa ning ndi mesti raine preman kabeh. Dadi nek ketemu kowe Jawa, kowe apik aku apik <laughs> ngene wong Jawa ini ndius ngono kae mesti jakete ledhot mesti rambutnya kaya ngono kae wis mbok ora lahir ning Jawa tetep kelakuane kaya ngono kuwi mulane aja aja wani-wani karo wong Jawa wong aku iki curiga gek-gek Yesus iki jane apa ya asli Yerusalem ya jan aku gek-gek ya ana turunan Nabi Muhammad barang iki aneh kok wong Arab kok senengane topo Orang ana ning dunya iki sing seneng tope mung wong Jawa. Wong Nabi Muhammad pun bengi munggah gua njur sila ngono ki hadis sapa kuwi? Kuwi mesti ya sak garis karo Sunan Kalijaga karo sapa ngono kan. Jadi mungkin ya turunan Kebumen po Sidoarjo po kan. Tapi kalau melihat riwayatnya dulu kan turu beliau turunan Ismail. Ismail itu putranya Siti Hajar. Siti Hajar itu ya istrinya Ibrahim yang disuplai dari luar Arab. Nah, yang saya cari dari filologi seluruh dunia yang namanya Hajar yo angel, Pak. Bahasa Swahili Hajar Rauno. Bahasa Arab Hajar itu watu, orang mungkin cawe itu jenenge watu. Bahasa Inggris nggak ada sing ono ning ning Jawa. Ma macem-macem tak Ja. Toko pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pokoknya Hajar iki bul Jawa Tadi Kanjeng Nabi kae ya meng pura-pura ora ngerti yang janjane ya Allah, Mbah Kujane ya ming wong Buwonogiri mung ngendilah pokoknya. ngono. Iki aku ora ngarani lho nek upama suatu hari terbukti aja nesu. Siap-siap lo ya. Siap-siap lo. Jebul wong Jawa luwih tuwa mbangane Yesus. Wong luwih tuwa mbangane Nabi Ibrahim aja nesu lo ya. Wong dulu bahasa newe kaya ngono. Sugiye kok. Bahasa apapun tidak ada yang sekaya Indonesia Romo. Bahasa eh bahasa bahasa Jawa terutama Sunda juga, Madura juga. Nanti marah Madura kalau tidak saya sebut. Nah, jadi oh Jawa ki masya Allah, masya Allah, Jawa ki masya Allah. Tiba we nek ngene jungkel nek ngene apa? Ah. Nek ngene. Nah, coba kuwi telu sok balau oke lho kuwi. Oke lho padahal kuwi tiba wis semono kae. Mambu nek bahasa Inggris bad smell meng siji kuwi. Dadi wong Inggris ora ngerti bedane ambune uyuh, ambune tai, ambune kelek, ambune kathok ora diumbah, ora ngerti bedane. Ngono dinut mereka begitu miskin sementara kita cedoh kalau disebut pesing kuwi mesti iya ndak pakai penjelasan angger pesing mesti angger badek mesti badang angger perengus mesti nah, mesti lah, tanpa penjelasan peradaban kita tertua tertua dan luar biasa makanya akan datang saat di mana Indonesia akan menjadi mercusuar dunia ketika dunia tidak bisa mengelak Liki tenanan, iki wis do bangkrut kabeh ku ana gunung meledos gede banget ning daerah Pasifik engko ning kene iku ya oke engko nganti Krakatau nganti Sumatera ning kene ana songo iku ya do watuk-watuk kabeh. Asalae ngunang-ngunu terus setan nganti bingung coba setan ini bingung nih Indonesia setan kok bingung lah absurd kan itu orang mungkin setelah setan itu bingung mereka itu sudah rapat dari dulu bahwa yang harus digoda itu adalah satu partai demokrat dua partai golkar tiga PDIP. Jadi mereka konsentrasi menyebarkan intelnya dan penggoda-penggodanya infiltratornya dan provokatornya ke tokoh-tokoh Demokrat, PDIP dan Golkar. Wis konsentrasi liane radikap, bul kecolongan PKS. Bar kecolongan melayu nanggon aku. Wah cak kecolongan cak kecolongan ke wah kita pikir alim-alim e. beliau podo padha eh walah. Ngono ceritane neng ya aku iki mesake karo setan ke gelem dadi setan wis alhamdulillah. Masak kita nek kowe sing kon dadi setan piye coba? Kan lumayan kowe kon dadi menungso. Lumayan matur nuwun kowe. Nek kowe kon dadi setan piye coba kon dadi iblis. sammu iblis ngelawan Gusti Allah ngono piye? Modar apa nek wani karo Gusti Allah ra wani. Ora ana iblis kok ngelawan Gusti Allah ora ana. Kae dikongkon dadi iblis nggo nguji imane menungso, ngono lho. Nek ora ana ujiane ora munggah kelase, ngono critane Ora percaya takon dhewe. Nang iblis. Oke, saya ndak perpanjang. Kita ke Belanda keliling itu menghasil Indonesia miring apa tegak? Miringnya nemen pok. Nanti doyong banget. Misalnya, reshuffle kabinet kedua itu adalah tanda bahwa Indonesia menyerah untuk menjadi budaknya kembali neoliberalisme internasional dengan pemilihan menteri-menteri seperti itu jadi gue saya ini wong Indonesia ini wong wedok gue wong lanang luru jadi gue ini pengikut poliandri nek poligami kan wong lanang gue buju wedok luru nek poliandri wong wedok siji gue tujuh anak loro itu namanya poliandri dan Indonesia sedang poliandri zaman dulu wong lanang loro iki yaitu Amerika Serikat dan Cina dengan sekutunya itu kan dua kekuatan dunia yang bersaing khusus untuk Indonesia mereka bareng-bareng menjajah -bareng kue baru-baru mengambil hartamu habis-habisan melalui undang-undang, melalui polisi-polisi melalui berbagai Jadi harta bendamu Indonesia Raya tidak aman hari ini. Ini ya. Ini udah masing senang dari kursi ya. Udah masing senang. Ojo ini soal itu maul mustakmal, maul maul mutlak, dan itu. mutan mutan mutanajis itu tidak hanya air, tapi juga kebijakan bupati, mutanasis atau mustamal apa jadi bapak saya, ini kalau saya panjangin dengan contoh-contoh akan tidak pernah selesai sampai pagi karena begitu banyak mutanajis-mutanajis di dalam kehidupan bangsa Indonesia seseorang menjadi pemimpin terpilih melalui proses demokrasi belum tentu dia tidak mutarajis karena sangat mudah memanipulasi jumlah perolehan suara. Betul kan? Uang bendera ini oleh nyoblos yang mereka dibayar. Sehingga dia ngaji juga lah bro. Gitu ya kira ya. Oke, ini tidak saya ungkapkan untuk untuk supaya kita bersedih. Saya percaya kepada Kudus saya percaya kepada kudus nanti kita cerita pelan-pelan tapi alun-alun sih jadi nanti tolong ditagih juga saya di hubungan kudus ada di rumah. Hubungan kudus sebagai masyarakat kudus sebagai umat kudus sebagai sunan dulu Raden Sinten Raden Ja'far Sadiq itu mengalami satu momentum yang luar biasa yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini kalau tidak karena beliau merelakan bapak beliau dimaafkan memaafkan anaknya saya lima yang kedua yang membunuh bapaknya Sunan Kudus kalau beliau tidak datang ke Mojopahit pada waktu itu untuk memaafkan dengan sembilan orang pasukan putih-putih maka pasti akan terjadi perang besar antara rakyat di Pulau Jawa dan Indonesia tidak akan pernah berdiri kan gitu. Maka itu adalah kebijaksanaan makan eh, kudus rakyat kudus yang sampai hari ini semua orang di dunia ojo mulu iwang kudus bertoleransi, ojo mulu iwang kudus bersilaturahmi. Ini ahlinya di sini. Sampai hari ini setelah Sunan Kudus wafat lima abad, enam abad yang lalu nanti dinanti orang-orang yang boleh sapi ini terus. dan saya tadi sore makan sapi itu ya itu menunjukkan stabilitas dan istiqomah kedewasaan dan toleransi masyarakat Indonesia yang luar biasa yang tidak ada di seluruh dunia gitu. itu itu satu contoh nanti saya akan contoh yang lain gitu Mebak sapi wujud ini nanti saya dijogo tenang, dijogo tenang. Mebak daging sapi. Wih, pada ini kan kalau orang Hindu. Orang lain kan karo orang Islam. Sesama Islam mesti jauh lebih toleran. Selawat Ashariyah itu lagunya sudah dipelajari sama Kiai Kanjeng dan nanti mohon izin Kiai Kanjeng ingin ikut melantunkannya meskipun berjati berarti saya ini mesti lampu ya sebagai bisa-bisa itu mulai jalan mau kita ini itu ya terus yang penting artinya kelas ya dan berusaha keras untuk juga bisa melakukannya itu lagunya itu 90% sama dengan lagu yang diambawakan Kiai yang selama ini yang ngambilnya dari Muhammadiyah begitu majelis kalau mau berarti orang itu antara iya, nanti dibawakan lagunya yang kalau dari dia dari Dinas Mustaqim Ladina Nampak belum mau.